بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد وبعد فهذا شرح مفيد على كتابي المسمى بقرة العين بمهمات الدين يبين المراد ويتمم المفاد ويحسن المقاصد ويحسن المقاصد ويبرز الفوائد وسميته بفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين وأنا أسأل الله الكريم المنان أي أي عم الانتفاع به للخاصة والعامة من الإخوان وأن يسكنني به الفردوس في دار الأمان إنه أكرم كريم وأرحم رحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ تعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والنفع أنفاق جسنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim di sini setiap Pengarang kita dapatkan permulaan daripada kitabnya dimulai dengan bacaan basmalah. Timbul satu pertanyaan, kenapa sih kok pengarang setiap memulai kitabnya pasti dimulai dengan bacaan basmalah? Di situ ada dua jawaban. Yang pertama, pengarang mengarang kitabnya dimulai dengan bacaan basmalah karena iktidaan bil Quran mengikuti Al-Quran karena panduan daripada kitab orang Islam adalah Al-Quran berarti yang pantas untuk diikuti yaitu kitab suci nya yaitu Al-Quran karena itu setiap pengarang memulai kitabnya dengan bacaan basmalah yang kedua alasannya karena mengamalkan amalan bigaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengamalkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayah abtar wa fi riwayah ajdam di situ mengamalkan dari sabda Nabi setiap perkara kullu amrin dibalin aidi halin ay amrun yuhdamu bihi syar'an setiap perkara yang mana di situ syariat menganggap itu perkara penting dikatakan perkara yang dianggap penting oleh syariat itu yaitu bihaitsu la muharraman lidatih sekiranya perkara tadi tidak bukan termasuk perbuatan yang haram wala makruhan bukan termasuk yang makruh wala min safasifil umur bukan perkara yang dianggap remeh segala perkara yang dianggap penting oleh syariat itu bukan haram, bukan makruh, bukan perkara yang remeh dibalin la yubda'u yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah fahuwa aqta' Wafi riwayat abtar akto itu asal katanya asal bahasanya akto yakni maktuul yad terputus tangannya. Kalau abtar waktu danab terputus turunannya. Kalau ajdam itu kena penyakit judam lepra. Cuma yang dimaksud daripada hadis ini semuanya yaitu maktuul barokah terputus berkahnya atau gillatul barokah sedikit berkahnya. Dimaksud sedikit berkahnya itu kalau ada karangan tanpa di situ disebutkan basmalah, tanpa dimulai dengan basmalah, berarti orang yang membacanya mengambil daripada kitab yang dia karang itu sedikit faedah yang dia ambil. Kita lihat perbedaan antara kitab dengan majalah atau kitab dengan koran lain. Kalau orang belajar kitab, mulai kecil dia belajar, dia akan mengingatnya walaupun dia sudah tua nantinya. Cuman kalau baca koran atau baca majalah, dia mungkin baca saat itu paham, cuman besok mungkin ditanyakan dia akan lupa. Kenapa? Itu perbedaannya. Karena di situ tidak ada bacaan daripada basmalah. Adapun keterangan tentang basmalah, tafsir daripada basmalah sangat panjang sekali. Ya, katanya Sayyidina Ali, "Lau syi'tu seandainya aku tafsiri daripada bacaan basmalah la augartu lakum samanina ba'iran min makna bismillahirrahmanirrahim seandainya aku mau seandainya aku berkehendak niscaya aku akan tulis sampai 80 onta yang mana 80 onta itu dipenuhi dengan kitab yang mana kitab itu isinya cuman makna bismillahirrahmanirrahim itu arti daripada basmalah. Cuman di sini kita tidak akan menjelaskan tentang makna basmalah dari segi nahunya atau yang lainnya karena kita berbicara masalah fikih berarti kita perlu menjelaskan makna bismillahirrahmanirrahim atau tafsir daripada bismillahirrahmanirrahim dari segi hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada hukum-hukumnya bukan berarti setiap orang membaca basmalah itu dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang diucapkan bisa dosa, hukumnya haram. Kadang-kadang sunnah, kadang-kadang makro. kadang-kadang mubah. Nah, ini kapan kita mengucapkan kadang-kadang wajib? Kapan kita wajib mengucapkan basmalah? Itu dalam ketika kita salat. Ketika kita salat di situ kita wajib baca Al-Fatihah sedangkan basmalah termasuk daripada huruf termasuk ayat daripada Fatihah. Ini yang wajib. Kadang-kadang haram, yaitu karena perbuatan yang haram lidatih. Haram memang murni haram, seperti mencuri. Mencuri dengan baca basmalah double dosanya. Dosa mencuri dengan dosa mengucapkan basmalah, haram hukumnya. Ihana ini. Dia itu seperti menghina Allah Wes dilarang mencuri Tetap dia mencuri malah mengucapkan basmalah nama Allah Yang kedua, yang ketiga Kadang-kadang makruh baca basmalah ketika kita mengerjakan perkara yang makruh lidati seperti mencabut uban. Mencabut uban hukumnya makruh dengan mengucapkan basmalah, hukumnya makruh. Atau ada perkara yang makruh yang lainnya yang mana di itu di situ dikatakan makruh lidati ketika kita melaksanakannya dengan mengucapkan basmalah hukumnya makruh juga. Kadang-kadang hukumnya mubah Mubah itu daripada perkara yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. La syarafa fiha. Seperti karena gelimatain min makan ila akhir. Jadi mindah satu tempat satu barang dari tempat ke tempat lain itu hukumnya membaca basmalah mubah kecuali kalau dia niatkan daripada memindahnya tadi mengucapkan zikir atau membaca ayat daripada ayat Al-Qur'an dapat pahala. Cuman nafsul amar perkerjaan dia itu mubah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adapun fadilah-fadilah daripada basmalah sangat banyak sekali ya karena di sini eh, apa ini ikhtisar ya jadi kita singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di setiap kitab itu harus ad, jadi seorang pengarang kalau mau ngarang kitab itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tulis. Jadi di situ ada yang wajib ditulis ketika mengarang kitab, diantaranya basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian syahadah, kemudian di situ salawat ala nabi. Ini wajib bagi orang yang mengarang kitab harus sebutkan semuanya. Ada yang ala sabilin nadak sunnah disebutkan di dalam kitabnya ketika ngarang kitab sunnah hukumnya seperti menamakan dirinya dalam kitabnya supaya tahu orang ketika membaca kitab oh ini kitab siapa karangan siapa nah, ini sunnah cuman terus itu juga ketika uh, apa ini menyebutkan daripada Etian bibaraatil istihlal jadi mendatangkan baraatil istihlal baraatil istihlal itu permulaan e, daripada ayat Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa isi kitab itu menunjukkan seperti e, man yuridillahu bi khairan faqihu fiddin. Dalam kitab disebutkan seperti itu. Oh, ini tentang fikih berarti kitab ini. Kenapa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu. Oh, berarti kitabnya tentang fikih. Kalau nahu ya gitu, kalau hadis juga gitu. Jadi para baraatul hilal permulaan kata supaya orang mengetahui isi kitab itu membahas tentang apa. Itu baraatul istihlal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Fattahil Jawad. Segala puji bagi Allah Al-Fattah. Al-Fattah di situ siwa mubalaghah yang artinya Al-Fattah yang Maha membuka. Maksudnya yang Maha membuka daripada simpanan rahmat yaftahu ar rahma ala asnafil bariyah. Jadi membuka daripada simpanan-simpanan rahmat Allah kepada macam-macamnya manusia. Atau al fatah diartikan yang lain. Alhamdulillahil fatahil Jawad. Itu ada faedah al fatah ini jika diucapkan setelah sholat fajar Man qara'u isra salatil fajri ihda wa sab'in Barang siapa yang membaca setelah salat fajar 71 kali wa yaduhu ala sadrih dan meletakkan tangannya di atas dadanya Di situ dikatakan tahura qalbuh maka hatinya akan menjadi bersih wa tunau wa tanuru sirruh maka akan wa tanawwara sirruh maka akan menjadi terang hatinya wayassara amruh dan Allah akan memudahkan daripada perkaranya. Jadi kalau seandainya mengerjakan seperti itu 71 kali setelah sholat subuh dengan meletakkan tangannya di atas dada 71. 71 kali maka Allah akan menjadikan hatinya terang perkara segala urusannya akan gampang. Al-Fattahil Jawad Al-Jawad yakni Karim Al-Jawad ada perbedaan antara Al-Jawad dengan Al-Karim Kalau Al-Jawad itu Iqta' gobla su'al Jadi mem, dia akan memberi sebelum diminta Dermawan Ketok orang sudah juk langsung eh makan Ija. Ada orang kelihatan membutuhkan Eh sini kasih uang Sebelum meminta langsung dikasih. Itu al-jawad. Beda kalau al-karim. Al-karim kalau orang membutuhkan minta dikasih, tidak pernah menolaknya. Al-Fattahil Jawad, Allah itu yang Maha membuka rahmat dan Maha dermawan. Al-Mu'in 'ala tafakuhi fid din man ikhtarahu ibad. Yang mana Allah itu memberi pertolongan kepada hambanya untuk memahami daripada ilmu agama Maniftarahu bagi Allah, orang yang Allah memilihnya daripada hamba-hamba. Ini dalil ya, diambil dari hadis sebetulnya ini. Jadi uh, si mu'alif ini tidak memberikan langsung ay ayat ya. Man yuridillahu biya khairan yufakihud di hadis. Man yuridillahu biya khairan yufakihud fid din. Dari hadis ini diambil seperti eh, apa ini? mukaddimah. Jadi dalil bahwa orang yang Allah menghendaki bagi dia untuk kebaikan, Allah akan memberikan kepahaman terhadap dia. Kalau dia mempelajari ilmu agama, berarti Allah menghendaki kepada kita untuk jadi orang yang baik. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Dan aku bersaksi bahwa sungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang mana kesaksian ini tudkhiluna memasukkan kita daral khulud. Daral khulud rumah kekal. Maksudnya Pak Surga. Ini kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu akan masukkan kita ke dalam apa? Surga. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh adalah hamba Allah dan rasulnya. Sahibul magamil mahmud. Ini katakan Nabi itu adalah sahibul magamil mahmud yang mempunyai magamil mahmud. Maqamil mahmud maksudnya di sini al awwalun wal akhirun. Orang-orang yang awal wal akhirun, umat-umat yang dahulu dan umat-umat yang terakhir semuanya akan memuji Rasulullah. Kenapa? Karena di saat itu faslul ghala Allah belum menghakimi daripada hambanya itu waktunya lama. Akhirnya semua umat lari berlari kepada nabi-nabinya lari kepada Nabi Nuh, lari kepada Nabi Adam, lari kepada Nabi Isa, Nabi Musa, cuman mereka mengucapkan aku tidak berani karena aku punya kesalahan. Cuman akhirnya lari kepada Nabi Muhammad, analah. Aku yang akan memintakan. Situ akhirnya Rasulullah sujud empat kali, diriwayatkan Nabi sujud empat kali. Nah, ketika Nabi sujud di situ Allah langsung menyelesaikan daripada uh, daripada uh, apa ini Eh, eh, peminta apa bukti-bukti daripada atau kesalahan-kesalahan daripada daripada daripada mereka. Nah, di situ akhirnya Nabi dikatakan sahibul magamil mahmud. Ini tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini khusus daripada magam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi salawat Allah kepada Nabi wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi. Ya. Nabi mengatakan, kenapa kok wala alihi? Karena dikatakan dalam hadis gulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Nabi merintahkan kalau bersolawat gulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi persis. Wa ala alihi wa ashabihi dan kepada sahabat-sahabatnya. Al-amjad ini sifat daripada alihi dan ashabihi. Nabi itu al-amjad ay asyaraf war rif'ah keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ini adalah yang mulia. Mereka semuanya tidak terkecualikan. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Salawat dan salam afuzu yang mana aku beruntung bihima karena sebab salawat dan salam yaumal ma'ad di hari pembalasan. Jadi nanti ketika kita uh, sering bersalawat kepada Nabi, kita akan selamat daripada hari pembalasan. Di situ afdholiyah daripada salawat, afdholiyah daripada alhamdulillah, afdholiyah daripada basmalah sangat banyak sekali. Nah, wa ba'du, kita teruskan sedikit. Wa ba'du, wa ba'du ini kalimat yang ya dipakai apa lil intiqal min uslub ila uslubin akhar. Jadi wa ba'du setiap kita kan ketika ada orang berbicara khutbah khutbah di masjid atau khutbah ketika dia khutbah ceramah di situ kan biasanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kemudian amma ba'du nah, kitab juga sama wa ba'du kenapa karena kalimat wa ba'du atau amma ba'du ini digunakan untuk pindah dari satu omongan ke omongan yang lain setelah baca basmalah, setelah baca alhamdulillah, setelah baca solawat, syahadat dan semuanya, wa ba'du. nah, sudah pindah omongan. Aku mau pindah omongan ke omongan yang lain. Eh, sebetulnya pertama kali yang mengucapkan amma ba'du itu Dawud. Di situ ada khilaf beberapa pendapat, cuman Dawudu agrabu. Ya, di situ Nabi Dawud pertama kali yang mengucapkan amma ba'du. Dan Nabi juga setiap ceramahnya dia mengucapkan amma ba'du. Loh di sini kau wa ba'du? Wawunya di situ pengganti dari bara amma. Jadi aslinya amma ba'du di sini wa ba'du sama. Fahada syarhun mufidun Ini adalah syarah yang mufid Yang memberikan faedah ala kitabi Daripada kitabku Al-Musamma yang dinamai Bikurratil Ain Bimuhimmatiddin Ini syarah Fatul Mu'in itu adalah syarah Daripada kitabnya sendiri Jadi dia ngarang kitab Namanya Gurratul Ain Setelah ngarang kitab Gurratul Ain Disyarahi sendiri Jadi pengarang matennya dia dan juga syarahnya dia. Yang dikatakan bahwa syarhun mufidun ini adalah syarah yang memberikan faedah ala kitabi daripada kitabku. Al musamma yang dinamai bikuratil ain. Quratil ain itu pendingin mata, penyejuk mata. Biasanya kalau karena sebab surur, karena sebab gembira, itu air matanya itu yang keluar dingin penyejuk mata biasa sampai nangis kalau seneng itu kadang-kadang sampai nangis bukan nangis sedih bedanya antara nangis karena sedih dan nangis karena susah itu ada bedanya dikatakan kalau nangisnya itu karena senang itu air matanya dingin makanya dikatakan gurratul ain kalau karena susah biasanya keluar air matanya itu panas dikatakan sahlatul ain di gurratul ain karena kesenangan kalau sahlatul an karena kesusahan bi muhimmatiddin mana nama kitabnya matanya Quratul Ain bi Muhammadiddin yaitu daripada perkara-perkara penting daripada agama. Faedah ya syarah itu ya ini harus harus ada semuanya. Yang dikatakan syarah itu apa sih? Yubayyinul murad, menerangkan, menjelaskan tentang maksud. Maksud kadang-kadang fa'il maf'ulnya ya, dijelaskan keterangan ini maksudnya kada itu syarah namanya. Yubayyinul murad wa yutammimul mufad, menyempurnakan daripada faedah. Kadang-kadang dalam kitab matan itu kurang faedahnya, dijelaskan di syarah faedahnya. Wa yuhassilul mendapatkan maksud-maksud. Wa yubrizul fawaid, menjelaskan menampakkan dari daripada fawaid kadang-kadang tambahi faedah-faedah. Faedah yang bukan dari penjelasan tentang fikih masalah faedah yang lain. Itu adalah syarah. Kalau ada syarah menyulitkan bukan syarah namanya. Dikatakan syarah itu seperti itu tadi, menjelaskan yang rumit, yang tidak paham dijelasno. Bukan tambah menyulitkan. Ya. Kadang-kadang yang yang baru-baru itu bukan tambah menjelaskan, tambah membuat bingung. Nah, dikatakan syarah. Sama itu dan aku menamakan ini syarah bifathil mu'in itu dengan nama fathil mu'in fathil mu'in bisyarhi qurratil ain bi muhimmatiddin nama kitabnya ini fathil mu'in bisyarhi qurratil ain bi muhimmatiddin wa ana as'alullah al-karim al-mannan dan aku mohon kepada Allah al-karim yang maha mulia Al-Mannan, Al-Mannan di situ mempunyai dua arti, cuman arti yang di sini yaitu Al-Mannan yang memberikan nikmat secara mutlak. Ya, secara mutlak Ayau malintiva untuk meratakan daripada manfaat daripada ini kitab lil khassa wal amah baik orang yang khassa orang yang khusus orang khusus dan amah ini orang awam bedanya orang khusus itu orang yang sudah belajar muntahi atau ya orang yang sudah muntahi sudah pernah belajar sudah baca kitab mudah-mudahan dengan kitab ini dia bisa mengambil faedah wal amah dan orang awam orang awam juga bisa mengambil faedah daripada kitab ini. Dia berdoa seperti itu. Minal ikhwan daripada saudara-saudara. Wa yuskinani dan mudah-mudahan Allah menempatkan memberikan tempat tinggal bagiku bihil firdos di dalam surga firdos fi daril aman. Surga firdos itu surga yang paling tinggi sekali. Itu surga bersama Nabi. Makanya orang kalau minta surga sekalian minta surga firdos, Ojo nanggung-nanggung. Fi daril aman yang mana surga firdaus itu daril aman adalah rumah yang aman. Innahu akramu karimin wa arhamu rahimin. Itu ada takdir membuang min. Innahu akram min kulli karimin. Sungguhnya Allah itu paling mulia paling mulia daripada setiap orang yang mulia karena orang itu ada yang mulia, cuman Allah yang paling mulia. Wa arhamu rahimin dan paling rahmat daripada segala yang rahmat. Ini sedikit daripada pembukaan daripada kitab Fathul Mu'in. Insya Allah kita teruskan minggu yang akan datang. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pembahasan fikih ya? mungkin tambahan faedah sedikit di antara nama Sayyidina Muhammad itu adalah Muhammad intinya tapi ada di sama atau disebutkan dalam kitab yang sebelumnya Ahmad kalimat Ahmad itu adalah isim tafdhil dari Hamidah Ahmad. Hamidun orang memuji Ahmad yang paling memuji Hah? Kenapa? Karena Nabi paling memuji Allah. Apalagi nanti di hari, di hari kiamat dikatakan faahmadullah, eh, fa ahmadullah ya eh, ma lam yahmad al-awwaluna wal akhirun. Maka Nabi itu memuji Allah yang belum pernah diutarakan itu pujian oleh yang orang dahulu maupun yang akan datang. Beliau adalah Ahmad yang paling memuji Allah. Itu ya. Kalau Muhammad itu isim maf'ul ya dari hamada yuhammidu. Hamida ya mahmadu itu mutaaddi. Memuji. Hamada yuhammidu itu litaktsir wa tikrar. Banyak memuji. Seperti koto ayak toru itu memotong Qatta'a yuqatti'u memotong-motong, banyak memotong berkali-kali. Ya. Ghassala yaghsilu mencuci. Ghassala yaghsilu banyak mencuci. Hamida yahmadu memuji, hamada yahmidu banyak memuji. Hamada yahmidu memuji, banyak memuji. Lah kalau isim maf'ulnya Muhammad yang banyak dipuji. Muhammad yang banyak dipuji. Ahmad yang paling memuji Allah, Muhammad yang paling banyak dipuji oleh Allah dan makhluknya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Eh? Karena itu semua para anbiya memuji Nabi. Semua orang-orang yang saleh memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua umatnya memuji Nabi, bahkan malaikat memuji Rasulullah dan karena beliau Muhammad. Ketika pam datuk beliau Sina Abdul Muthalib memberi nama cucu yang baru lahir Muhammad, maka orang-orang Arab juga heran. Limada samaitahu Muhammadan wa laisa min abaika manismuhu Muhammad. Kenapa yang dikasih nama cucu kamu ini Muhammad padahal tidak ada seorang pun di antara datuk kamu namanya Muhammad. Maka beliau menjawab, "Arju an yuhmada fil ardi wa fis sama'." Aku berharap cucuku ini akan dipuji di bumi dan di langit oleh Allah. Fahaggaqallahu raja'ahu, maka Allah benar-benar menyatakan harapan daripada datuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyatakan tidak boleh memuji Rasulullah, namanya aja sudah mengandung pujian Muhammad. Ahmad, Muhammad Namanya aja sudah mengandung pujian Apalagi sifat-sifat yang lain yang disebut oleh Allah Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Sirojan, Munira Bashiron, Nadi, Mubashiron, wa Nadira Itu semuanya juga pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam